Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi dalam bab al-ijarah eh, sampai kita kepada perkataan muallif wal ji'alatu awsa'u minal ijarati dan ji'alah lebih luas daripada ijarah li'annaha tajuzu ala a'malil qurab karena akad ji'alah boleh atas perbuatan ibadah dan ini telah kita bahas yang hukum mengambil upah dari amal ibadah. Karena Syekh bermazhab Hanbali hambali maka Syekh melarang atau tidak membolehkan mengambil upah ijarah dari akad dari sebuah ibadah, baik mengajar ilmu-ilmu syar'i atau yang lainnya. Kalau ibadah mahdoh, sepakat para ulama, tapi tapi ibadah yang ada manfaatnya untuk orang lain seperti mengajar, ya, maka mengajar ilmu syar'i maksudnya maka di sini ada khilaf para ulama mazhab Hambali tidak membolehkan mengambil upah tetapi membolehkan mengambil jialah itu tidak disyaratkan dari awal berapa biayanya ya atau ada yang majhul bisa jadi bentuk pekerjaannya yang majhul bisa jadi bentuk upahnya yang majhul ya atau tidak diketahui wali'anna al-amala fiha yakunu ma'luman wa majhulan dan karena dalam makan ji'alah boleh al-amal jenis kerjanya itu jelas dan boleh juga tidak jelas. Ya. Boleh jelas, boleh tidak jelas. Ini perbedaan al-ji'alah dengan al-ijarah. Wali'annaha aqdun jaizun khilafil ijarati. Dan karena akad ji'alah adalah akad yang jaiz. Pernah kita bahas tentang akad jaiz dan lazim. Akad lazim di mana orang yang berakad tidak bisa mencabut kembali atau membatalkan akad secara sepihak. Berbeda dengan akad jaiz yang salah satu pihak boleh membatalkan akad tersebut. Kalau Anda telah membuat kontrak untuk bekerja, jelas jenis pekerjaannya dan jelas upahnya ini akadnya adalah ijarah, maka tidak bisa begitu saja Anda tidak memenuhinya atau meninggalkan pekerjaan itu begitu saja tidak bisa karena akadnya adalah akad yang lazim dan anda berdosa kepada Allah. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian. Sedangkan di sini kita tidak memenuhinya. Berbeda dengan akad ji'alah. Kalau umpamanya seorang mengatakan kepada uh, ini gali saya ingin Anda menggali air, mendapatkan air dalam terserah mau bisa jadi 10 meter, 20 meter, 30 meter yang penting air. Ya. Dengan harga aja lebih tinggi. Kalau umpamanya uh, upah untuk menggali ini per meter kita katakan umpamanya seratus ribu atau ratus ribu ini dia mengatakan saya beri anda 10 juta atau saya beri 20 juta yang penting ada air ya maka ini akarnya adalah akad jalah bukan akad ijarah karena jenis pekerjaannya tidak jelas. Bisa jadi dia menggali 10 meter dapat air, bisa jadi 30 meter, 40 meter dan tidak dapat air. Dengan demikian uang tidak dapat dan ini akadnya adalah akad yang boleh dan jais maksud di sini artinya ketika sudah sepakat demikian gali air. Dia gali 3 4 meter nggak temukan lalu dia pergi begitu saja haknya dia. Karena akadnya adalah akad jiala dan akadnya jais. Tapi kalau akad ijarah tidak bisa. Tapi ijarah harus maklum, harus jelas. Tapi dia mengatakan, gali tanah ini 20 meter. Lalu dia mengatakan, kalau nggak ketemu air, kata yang bekerja, itu urusan saya. Ketemu tidak ketemu air, saya minta Anda menggali 20 meter. Ya. Walaupun tujuannya adalah air, tapi ini akadnya adalah ijarah. Dan upahnya jelas. Maka dalam hal ini tidak bisa si pekerja tadi begitu saja meninggalkan pekerjaannya. Baru, baru 18 meter, dia meninggalkan tidak bisa dan dia berdosa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang lawan akad e, ijarahnya. Ini perbedaan antara akad ji'alah dengan akad ijarah. Kemudian muallif mengatakan wa tajuzu ijaratul ainil muajjarati liman yaqumu maqamahu la bi aktsara minhu dararan. Dan boleh menyewakan barang yang telah disewa liman yakumu maqamahu bagi orang yang sama statusnya ya ula bi aktsara minhu dararan tidak boleh disewakan kembali kepada orang yang dia lebih besar mudaratnya dari penyewa pertama ini dinamakan permasalahan dengan ijarul mustajir orang yang menyewa kemudian menyewakan kembali jasa atau manfaat dari yang disewanya. Ada beberapa bentuk. Pertama, seseorang yang menyewa dari pemilik barang dibayar dengan tunai. Lalu disewakan kembali kepada pemilik barang. Jelas ini selesai bentuknya. Sepakat para dengan harga yang lebih tinggi dan tidak tunai. Sepakat para ulama bahwa ini namakan inah. Ya, bentuknya umpamanya ini kasus ini bisa kita katakan apa tujuannya sewa penyewa kemudian menyewakan kembali kepada pemiliknya bukan tujuan mereka akad sewa menyewanya tapi tujuannya adalah ini suyul atau likuidas likuiditas artinya uh, uang tunai seseorang yang punya rumah punya rumah dan dia menginginkan uang tunai bisa dia buat akad bisa dibolehkan tetapi ini tidak boleh dengan cara saya sewakan ah ihsan ini kepada anda rumah tunai 100 juta selama satu tahun anda bayar kepada saya 100 juta kemudian anda sewakan kembali rumah itu kepada saya dengan cara tidak tunai seharga 120 juta artinya 10 juta per bulan maka saya dapat uang tunai berapa? 100 juta ya nanti saya cicil kepada anda 10 juta per bulan anda mendapatkan keuntungan berapa? 20 tapi ini tidak halal karena ini tujuannya adalah uang mirip ini dengan pinjaman 100 juta, nanti dibayar 120 juta dengan cara menyicil selama satu tahun. Kemudian manfaat dari barang tetap di tangan saya. Ya, maka ini hilah. Hilah pelabuhan untuk riba dan ini dinamakan alina. Kalau direkayasa dari awal, sepakat para ulama tidak boleh seperti pernah kita bahas tentang masalah alina. Tapi ini dalam bentuk ini al-ijarah. Kalau penyewa menyewakan bukan kepada pemilik, kalau tadi kepada pemilik kan ya, bukan kepada pemilik barang atau pemilik jasa, ya, maka memang ada khilaf tapi khilafnya merjuh sangat lemah sekali dari sebagian ulama Hanabilah mayoritas para ulama mengatakan boleh disewakan kembali boleh disewakan kembali kepada pihak yang lainnya dengan syarat apa disewa dulu dengan akad kemudian setelah disewa dengan akad diterima jasa tersebut kalau orang berarti datang dan buat tanda, tanda, tanda, tanda tangan kontrak kemudian disewakan lagi jasa orang ini atau dikenal dengan outsourcing sekarang umpamanya sebuah perusahaan ya mengumpulkan para uh, security para petugas keamanan sebanyak seribu setelah mereka tanda tangan dengan perusahaan ini ya untuk bekerja sekian jam per hari selama sekian hari atau sekian jam per bulan kemudian perusahaan ini sudah menguasai jasa mereka dengan tanda tangan dan dengan akad maka perusahaan ini boleh menyewakan kembali jasa ini kepada perusahaan yang lain ya dengan syarat tadi apa menurut mu'alif la bi aktsara minhu dararan tidak lebih besar mudaratnya ya. kalau tadi tujuannya menjaga perusahaan atau tempat dari manusia kalau disuruh jaga harimau atau singa <laughs> ini mudaratnya lebih besar iya. Tapi kalau untuk menjaga dari uh, manusia itu kerja security secara umum ini boleh. Ya walaupun dari awal dia tidak beritahukan kecuali dari awal si pembuat kontrak mengatakan istri kepada anda boleh saya sewakan tapi anda tidak boleh menyewakan kepada pihak lain ini khilaf para ulama sehingga para ulama mengatakan tetap masih boleh bagi penyewa untuk menyewakan menurut pendapat yang terkuat tidak karena muslimun ala syurutihim selagi tidak ada persyaratan ya bahwasanya pemilik atau penyewa yang pertama tidak boleh menyewakan ke pihak yang lain, maka boleh. Baik itu jasa seseorang atau memanfaat dari sebuah barang dengan syarat tadi. Dia membuat akad, kemudian menguasai. Kalau tidak, dia menjadi pengelabuan riba seperti yang dilakukan oleh sebagian lembaga keuangan syariah. Di mana bila seseorang membutuhkan uh, biaya pengobatan atau biaya pendidikan, yang berbentuk jasa bukan barang. Kalau barang mereka buat bentuk merubahah, pendidikan, ya, atau biaya uh, kesehatan berobat, ya. atau terkadang makan biaya umroh, ya. Lalu mereka mengatakan, ada butuh biaya berapa sekian, nih, ya, nanti bawa kemari kuitansinya. Ini dinamakan dengan pinjaman riba. Kos jarlah manfaatan diberikan pinjaman umpamanya 10 juta dikembalikan 12 juta atau 11 juta dengan berlebih tetapi kalau yang tadi dia dulu yang datang untuk menyewa jasa atau manfaat dari sebuah barang kalau ke rumah sakit dia datang ke rumah sakit tersebut saya sewa jasa anda sekian atau datang ke sebuah universitas atau ke sekolah saya sewa bangku di fakultas ini di jurusan ini sekian bangku berapa harga sekian kemudian dijualkan oleh dia bangku ini kepada pihak yang lain atau mahasiswa yang lain yang ingin sebelum mendaftar karena bila mahasiswa ini sudah mendaftar menjadi haknya dia arti bukan dia menyewakan lagi apa sudah dikuasai dia ya maka tipis memang antara yang halal dengan yang haram Allah pun menggabungkan wa halallahu al baya wa harrama riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Baik. Di sini jelas yang dimaksud oleh mualif وتجوز إجارة العين المؤجر ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط dan tidak ada jaminan atau tanggungan bagi pihak yang menyewa ya atau pihak al-ja'il orang yang uh, melakukan akad ji'ala yang melakukan perbuatannya biduni ta'addin wala tafritin dengan syarat tidak ada melampaui batas atau lalai. Melampaui batas umpamanya rumah untuk tempat tinggal. Dirubahnya menjadi bengkel. Dan ambruk kemudian apanya? lantainya atau dindingnya segala macam, ini dia wajib bertanggung jawab. Wajib mengganti. Kalau tidak, emang dipakai tempat tinggal, kemudian ambruk satu dan lain hal maka dia tidak ada kewajiban untuk menanggung risiko. Walau kalau bagaimana kalau dipersyaratkan dan dia setuju. Artinya umpamanya saya sewakan mobil ini kepada Anda tapi seluruh risiko Anda yang menanggung. Ya, seluruh risiko apapun terjadi, sengaja tidak sengaja lalai atau tidak Anda tanggung. Saya tidak tahu menau. Boleh akan seperti ini dan mereka setuju. Boleh? Ihsan? Ya juz. Lumayan jus. Tidak boleh. Walaupun mereka setuju tidak boleh. Karena di sini akadnya mengandung unsur gharar, bukan kezaliman. Mengandung unsur gharar dari mana ghararnya? Sewanya memang umpamanya saya sewa mobil Anda ini sebulan atau satu tahun, sebulan lah. 5 juta. Jadi bila risiko saya tanggung semuanya, bukan 5 juta sewanya. Ya, mobil masuk jurang, total loss masuk jurang satu dan lain hal mungkin saya lagi ini pokoknya satu dan lain hal masuk jurang saya ganti mobilnya kalau mobilnya harga 150 juta jadi berapa sewanya tadi bukan 5 juta 155 juta maka bisa jadi 5 juta bisa jadi 155 juta karena semua risiko saya yang menanggung no. Ya. ya maka di sini mengenai unsur koran dan yang besar ini dilarang juga oleh para ulama dan Aifi juga menyatakan seperti ini walaupun sepakat maka ini tidak dibolehkan dalam akan dijarah mentah muntahi bitablik atau MBT atau leasing leasing yang berbentuk finansial di mana Anda menginginkan sebuah barang kemudian pihak pemilik barang membuat akad dengan Anda dan menyewakan kemudian langsung otomatis berpindah kepemilikan kepada yang menyewa ya dikenal dengan leasing maka ini tidak boleh walaupun Anda mengatakan saya setuju karena dalam bentuk leasing yang menanggung risiko siapa? Penyewa. Apapun yang terjadi, penyewa menanggung. Maka di sini mengandung unsur walaupun dia merasa ridho. Dan ini bisa dan ada permasalahan lain lagi dalam masalah leasing ini selain itu adalah kezaliman ya. Kemudian juga gharar ya. Bila dipisah akadnya, karena tumpang tindih di, di sini antara muktado atau konsekuensi dari akad al-ijarah dengan akad jual beli. Leasing ini kan apa turunan dari akad jual beli kredit. Jadi dalam bentuk jual beli kredit si penjual menjual barang kemudian barang kepemilikannya berpindah kepada pembeli. Dengan demikian pihak penjual bila pembeli ini tidak bisa mengansur atau eh, tidak melanjutkan angsurannya, dia sangat susah untuk mendapatkan kembali barangnya. Walaupun di hukum-hukum positif di negara di barat, maka di sana dibuat di Inggris atau di Perancis, mereka membuat kalau gitu buat akadnya leasing, sewa. Jadi kalau dia nggak jadi menyewa, tinggal ditarik. Kemudian agar berpindah kepemilikannya kepada penyewa, hari harga sewanya dinaikkan dengan harga menutupi harga jual. Di sini terlihat kezalimannya dengan menggabungkan dua akad ini. Angkat konsekuensi dari akad jual beli. Risiko berpindah di tangan pembeli. Konsekuensi dari akad ijarah tidak dikatakan oleh muallif bahwa risiko di tangan si pemilik. pemilik. Dan yang terjadi dalam leasing, yang terjadi dalam leasing bahwasanya bayar dengan biaya sama dengan biaya kepemilikan tapi risiko Anda tanggung semuanya. Dan di sini selain mengandung unsur kesaliman, mengandung unsur gharar. Maka dalam bentuk ijarah mutahabi tamlik yang dibolehkan juga oleh uh, Oki dan juga dalam OIV tapi ada ada persyaratan-persyaratan. Di antara seperti tadi, dipisah antara akad sewa dengan akad jual beli. Akad kepemilikan. Dalam akad sewa, ya pertama dibuat akad sewa dulu. Setelah nanti umpamanya 3 tahun atau empat tahun baru dibuat akad jual beli atau akad hibah, tetapi dipisah. Dan selama akad sewa konsekuensi ya atau muktaba konsekuensi dari akad ijarah berlaku. Artinya seluruh risiko ditanggung oleh tangan pemilik. Kalau dalam lembaga keuangan syariah yang melakukan akad ijarah mutabi tamlik, maka tidak boleh dia memindahkan risiko kepada si penyewa kecuali yang sifatnya tadi ta'addin atau tafrid di mana dia melampaui batas atau dia lalai ada kelalaian atau melampaui batas maka di sini dia menanggung kalau tidak ada tidak boleh dia menanggung bila dia menanggung merubah akan menjadi gharar dan menjadi kezaliman dan di sini tidak boleh juga IMBT ini ya e, paragraf yang terakhir dikatakan oleh muallif wa fil hadisi a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa arakuhu rawahu ibnu majah dan dalam hadis a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa arakuhu berikan kepada seorang ajir seorang yang bekerja ajrahu upahnya sebelum ayyajifa arakuhu sebelum kering keringatnya sebelum keringatnya kering ya di sini anjuran dari Rasulullah SAW, perintah dari Rasulullah SAW kepada orang yang menggunakan jasa seseorang atau manfaat sebuah barang, bahwa hendaklah dia memenuhi secepatnya ya, hak orang yang telah memenuhi akadnya. Ya. Ini saja urainya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmidi atas pembahasan yang beliau sampaikan dan kita uh, masuk ke sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat kami ingatkan kembali kepada para pendengar Radio Roja khususnya dan juga pemirsa TV Roja Anda bisa sampaikan di layanan pesan singkat kami di 081317776543 kami Kembali kembali di 081317776543. Kami berikan satu kesempatan bagi penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak di mana? Dengan Hendri di Kedoya. Silakan Pak Hendri. Eh, assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Mau tanya nih Ustaz. Misalkan uh, ada seseorang yang menggadaikan tanahnya, uh, terus eh apa namanya? Dia pinjam uang dengan menggadaikan tanahnya gitu pak. Dia pinjam uang, jaminannya nih tanah, terus? Ya jaminannya tanah. Kemudian tanah itu kita garap. Digarap oleh siapa? Sama uh, eh, pemberi pinjaman sama sama itu sama orang lain gitu orang, lain siapa pemberi pinjaman atau bukan bukan bukan Ustaz. ah ya ah. ketiga berarti terus ya itu hasilnya itu dibagi tiga satu ah, untuk yang bekerja yang kerja sama satu pemilik kita, tanah pemilik tanah sama sama yang kita pemberi, ngasih pemberi pinjaman. pinjaman gitu ya. ya itu gimana Ustaz? apa termasuk riba atau gimana Pak? Iya termasuk riba bagi yang memberi pinjaman. Termasuk riba ya? Iya Pak Hendri. Ya, syukran Ustaz. Allah yang barik fiik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Hendri dikira ya. Iya, jelas ini Ustaz eh, Ihsan. Uh, ini qard jarang manfaatan. Hmm, nah. Beliau seseorang memberikan pinjaman. Ini pinjaman 30 juta Lalu penerima pinjaman menyerahkan barang jaminan tanah. Barang jaminan seperti yang pernah kita bahas panjang lebar dalam bab berrohan, ya, tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Ya, tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Atau dia mendapatkan keuntungan begitu saja tanpa dimanfaatkan dia. Seperti dalam bentuk tadi. Dia fungsi rohan di tangan pemberi pinjaman hanya sebagai jaminan. Kalau dia tidak membayar pada waktu ditentukan, maka jaminan ini akan dijual. Nah, itu tujuannya, gunanya untuk itu. Bukan tujuannya untuk mendapat keuntungan. Kalau tidak berubah, kalau umpamanya hasil dari tanah tadi per bulannya umpamanya kita katakan dibagi 3 juta dibagi 3 dan dia dapat 1 juta pinjaman 30 juta maka pinjaman bukan 30 juta lagi dikembalikan walau dikembalikan 30 juta tetapi 30 juta kalau satu buat tahun satu bulan 31 dua bulan 32 ya. dan seterusnya ya, maka ini jelas kerja dan manfaatan kalau anda tidak mau ya memberikan pinjaman tanpa ada aid atau ada margin atau ada keuntungan atau laba untuk anda maka jangan lakukan akad pinjaman karena akad kor adalah akad tolong menolong saja tidak bisa dijadikan sebagai akad investasi bila dijadikan sebagai ikan investasi berubah menjadi riba. Kalau ingin dijadikan ikan investasi, berubah bentuk akadnya. Bagaimana caranya? Sewa tanah tadi. Sekian tahun. Ya. Kalau sewa tanah tadi per tahun umpamanya 5 juta, orang ini butuh pinjaman umpamanya 25 juta. Anda katakan, saya sewa tanah Anda ini selama 2 tahun dengan biaya 20 juta. Dia kan butuh uang 20 juta. Harusnya kan 25 juta ini. Harga tanahnya biasanya pasarnya 25 juta, 13 juta atau 12 setengah per tahun. Ya. Tapi karena dibayar cash di depan, ya, saya sewa tanah Anda selama 2 juta dengan harga 20 juta. Selama 2 tahun. 2 tahun. Ya. Untung dia per tahunnya 2 juta setengah. Sahih. Ya. Dan ini boleh saya menyewa ya, lebih murah dari harga pasar boleh apalagi kalau uangnya cash di depan boleh kemudian ya dia dapatkan uang 10 juta si pemilik tanah dan bukan akannya pinjaman tapi akad menyewakan tanah no. Nah. ya bisa ijarah tadi dan ini cara menyelamatkan anda dari riba. Uh, riba ini dan kepada yang lain juga banyak seperti jaminan mobil motor dan lain-lain jangan buat akad pinjaman buat akad sewa menyewa dan silahkan anda dapatkan keuntungan akad sewa menyewa boleh kalau ini memang akan investasi. Tapi akad qard jadikan investasi, maka ini dilakukan oleh orang Yahudi yang tidak mengerti atau sengaja melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana seluruh investasi mereka dalam bentuk qard, dalam bentuk pinjaman kredit. Di dalam Islam memang betul-betul real akadnya adalah akad investasi jual beli atau sewa menyewa. Wabillahi taufik. Jazakallah khair dan demikian Pak Hendri di Kedaya semoga bisa difahami. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dalam uh, kesempatan via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya kan pernah masuk asuransi suami masuk asuransi kemudian ah, artinya ikut asuransi sebagai anggota peserta asuransi gitu ibu ya peserta ya terus terus meninggal beliau ya kemudian eh, Eh, beberapa tahun yang lalu beliau meninggal itu kami terima 100 persen 100 persen dari asuransi tersebut iya terus misalnya kan kemarin uh, terimanya di juta misalnya dan dibayar sebelum itu uh, sebelum uh, ini kan maksudnya itu asuransi sekolah pak asuransi pendidikan ya kemudian waduh uh, ah, masuk TK itu sudah kita terima 500 yang tadi meninggal tadi bagaimana? Itu asuransi pendidikan juga atau asuransi jiwa, Ibu? Ya, waktunya maksudnya tuh ya asuransi itu, Pak. Jadi, pendidikan, kan? terus. Penanggung kan bapaknya. Ya. Iya. Kemudian uh, Bentar, bapaknya tadi bayar meninggal dapat berapa dan sudah dibayar berapa preminya? Sudah dibayar ya, kemudian setelah dibayar waktu pertama meninggal dibayar sekitar 5 juta. Pertanggungan terus? pertanggungan seluruhnya itu sekitar 7 juta. Nah, kemudian eh, setelah selesai dibayarlah seluruhnya gitu. Namun kita membayar belum berapa Pak? Apakah termasuk riba dan apa langkah-langkah kita selanjutnya Pak? Iya. maaf. Ibu kondisi keadaan ekonominya menengah atau bawah sekali atau bawah banget atau bagaimana? Ya, dikatakan bawah menengah juga enggak. Saya juga seorang guru gitu loh. Menengah ke atas lah gitu kali Ibu ya? Ya, insya Allah bisa lah. Baik. Insya Allah bisa lah menangin kehidupan. Menangani kehidupan bisa ya, tahu ya, ya. Baik. Apakah termasuk riba? Apakah langkah saya waktu mengembalikan karena saya sudah terima 100%? Iya, Ibu. Iya, Baik, Ibu, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Permasalahan asuransi, ini ya, bukan permasalahan baru dari, di dalam uh, referensi para ulama. Sebab poin semenjak abad ke-18 Masehi karena semenjak munculnya asuransi di, di Italia kemudian berhubungan dengan kaum muslimin ya eh, para ulama Islam sudah mengeluarkan fatwa semenjak waktu itu di antaranya Ibn Abidin dalam Hasya Ibn Abidin ya beliau telah menjelaskan di sana bahwa wahada ilzamu malam yaltazim beliau mengatakan ini tidak halal dan termasuk menanggung sesuatu yang tidak menjadi tanggungannya dia kemudian oki kemudian eh, organisasi uh, organisasi Islam dengan uh, divisi fikihnya Rabbi Ta'ala Islam itu Liga Dunia Islam dengan uh, divisi dalam divisi fikihnya juga kemudian Awaifi juga pembuat standarisasi uh, apa uh, keuangan syariah menjelaskan dengan sangat jelas sekali bahwa asuransi adalah sesuatu hal yang diharamkan karena mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar ya mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar kecuali asuransi yang bisa dibuat menjadi syariah dengan menghilangkan riba dan waralnya sehingga menjadi susu syar'i dia. Ya. Mungkin bukan waktunya kita jelaskan bentuk skema akadnya. Tetapi yang terjadi bila asuransi ini adalah asuransi konvensional, pertama hendaklah seseorang yang terlanjur berbuat dosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan akadnya. Bagaimana cara menghentikan akadnya? Tutup. Rugi, rugi, silahkan rugi. Karena akan ada rugi juga biar Anda terus membayar premi, terus merugi terus. Anda berharap siapa tahu setelah terakhir ini dapat atau setelah berakhir semuanya kembali, tetap rugi juga. Rugi dunia Anda dan rugi din Anda. Lebih baik rugi satu daripada rugi dua kali Anda. Lebih baik rugi dunia daripada rugi din. Adapun dalam kasus yang ditanyakan oleh ibu dari Kalimantan tadi, bahwa dia telah menerima premi belamba klaim ganti rugi karena suaminya meninggal tadi. Yang asuransi ada sekarang hentikan semuanya. Ya. Adapun uang yang diterima tadi sebanyak premi yang dibayarkan. Ya, ini hak diambil. Ya, kalau suami tadi terbayar premi sekian, ibu juga biar dia di lembaga asuransi yang sama sudah bayar premi sekian, anak-anak tadi di asuransi biar di lembaga yang sama sudah bayar premi sekian, hitung uang ini berapa seluruhnya dan bandingkan dengan uh, klaim ganti rugi uh, kan suami meninggal tadi. Kalau sama sudah tidak ada yang perlu disekahkan. Kalau klaimnya lebih besar, bersisa berarti ya, maka sisanya diberikan kepada fakir miskin. Karena tadi alhamdulillah beliau uh, cukup mampu untuk menghidupi diri anak-anaknya, tidak termasuk fakir miskin, maka bila ada sisanya, jadi setelah memotong premi yang sudah dibayar atau uang-uang keanggotaan asuransi yang sudah dibayar selama ini, ya, maka berikan kepada fakir miskin. Bila tidak, bila sama atau lebih kurang, Insya Allah tidak mengapa dana ini di tangan dia dan hentikan dan tutup semua asuransi tersebut. Wabillahi taufik. Allah khair demikian ibu di Kalimantan ya. dan semoga dimudahkan untuk menyelesaikan perkara asuransi ini para fikum kami angkat kembali sangat mudah ya. jangan bayar lagi dah berhenti dia <laughs> iya kita berikan kesempatan kembali silakan sebelum kami angkat dari pesan singkat halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa siapa bapak dengan Bapak Salamun Baik, di Kalimantan Bapak. Timur. Pak Salamun di Kalimantan Timur, silakan Pak. Ini Ustaz. Iya Pak. Ada yang saya tanyakan. Iya. Saya ini kan uh, jauh di Kalimantan Timur cuma tinggalnya di pelosok. Iya, Pak. Nah, kebetulan tinggal di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Iya. Nah, kadang saya ini kan menerima ketika saya turun ke kota, saya nerima titipan-titipan uang orang untuk yeah. ditransferkan ke rekening bank. Yeah. Karena mereka kan banyak yang uh, ngirim ke keluarga-keluarganya yang ada di Jawa, ada di mana-mana lah. Yeah. Nah, saya dari penitipan itu kan sering menerima upahnya. Yeah. Bukan upah, artinya kadang dibilang uang transfer lah apa. Yeah Nah, uang yang saya terima ini termasuk riba atau bukan, Ustaz? Iya. untuk Bapak mentransfernya ke rekening-rekeningnya rekening Bapak atau dari bagaimana? Atau Bapak datang ke bank masing-masing atau Bapak yang uh, transfer dari rekening Bapak sendiri ke rekening masing-masing mereka di sana atau bagaimana bentuknya? Iya. kadang dari rekening saya, kadang kalau pas saya sempat ngantri di bank ya, ngantri saya transfer langsung. Eh, ya. Rekening Bapak rekening di bank riba atau bukan di bank syariah? Uh, eh, muamalah. Iya, baik. Jelas. Baik, Bapak. Jazakallah khair. Iya. Iya, baik. Uh, ini bentuknya adalah transfer uang. Ya. Transfer uang. Dan tidak ada di sini jasa tukar menukar uang maka akad jasa, akad tahwil bukan hiwalah namanya. Kalau hiwalah, tentu kan istilah fikih ada juga namanya hiwalah. Nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi ini tahwil, mentransfer memindahkan uang orang dari daerah, dari pelosok, kemudian ke keluarga mereka di berbagai kota di penjuru Indonesia ini. Dan dia mendapatkan ujroh atau fee atau imbalan dari jasa ini. Ya. Dan Alhamdulillah beliau tidak menggunakan jasa bank konvensional mesti menggunakan jasa bank syariah ya dan ini akarnya adalah karya jaroh akarnya adalah karena dibolehkan terpenuhi semua persyaratannya nah. ya cuman kalau tadi jelas terkadang bilang orang trans uang transport terkadang tidak tapi ada tambahan maka ini bisa berubah mendekat jualah hmm. ya kalau jelas umpamanya anda mengatakan Eh, bahwasanya biaya pengiriman sekian. Biaya pengiriman sekian. 2000 atau 10000 atau 20000 ya per transfer. Per transfer. Maka ini boleh. Ya. Ini jelas upahnya dan jelas kemudian jasa yang diberikan yaitu memindahkan uang dari daerah ini ke tempat berbagai kota dan hukumnya dalam mubah wabillahi taufik Jazakallah khair demikian Bapak Salamun di Kalimantan Barakallahu Fik Pak. Kami akan kembali selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa penanya yang menyampaikan pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz mohon nasihat dan penjelasan terkait dengan saya diterima di salah satu bank syariah dan akan tapi hati ini masih ragu untuk menerima uh, pekerjaan tersebut karena ada uh, informasi bahwasanya tidak seluruhnya atau tidak 100% pelaksanaan syariah itu bisa diterapkan. Bagaimana hasil upah dari bekerja di sana dan mohon nasihat. Jazakallah khair. Allah uh, ini nasihat kepada beliau dan kepada uh, seluruh praktisi ilmu keuangan syariah dan kepada seluruh kaum muslimin yang berhubungan dengan bank syariah dan kepada pemerintah termasuk yang memberikan peraturan yang berperaturan <clears throat> kepada wakil-wakil rakyat berperaturan dalam hal ini ya ini adalah syariah dinullah agama Allah bukan agama anda bukan anda yang membuat masing-masing dengan logika dan akal anda ya. tapi ini adalah dinullah yang ada rujukan dan ada sumbernya yang murni dan tidak berubah semenjak turun sampai akhir zaman kitabullah dan sunnah Rasulullah dijaga kesuhiannya oleh para ulama dari masa ke masa maka semuanya merujuk kepada hal ini bukan kepada sesuatu yang dibuat oleh manusia bila ternyata bertentangan dengan Quran dan hadis dan apa yang dijelaskan oleh para ulama memahami dua konsep ini dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan dalam ilmu usul fiqh maka tinggalkan ini kembali kepada syariat bila bertentangan antara beberapa produk atau praktek yang terjadi tinggalkan ini kembali kepada syariah. Karena ini adalah bank syariah. Kalau tidak jangan menggunakan kata syariah. Syariah itu bukan bukan milik seseorang, bukan milik pemerintah, bukan milik para ulama, bukan milik rakyat, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada standarisasi metodologi untuk cara mencarinya. Mungkin kita mengatakan bukan ini khilaf? Khilaf tidak semuanya dibolehkan. Bila khilaf nas maka tidak dibolehkan. Khilaf zahir tidak dibolehkan lafaz zahir dinamakan dengan takwil atau awal. Ya. Maka dalam hal ini memang seperti yang sering kita diskusikan dalam berbagai majelis termasuk di media uh, studio Roja ini, televisi dan uh, radionya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan berkahi uh, eh, para orang-orang yang aktif yang bekerja di lembaga ini. Uh, sering kita diskusikan beberapa hal yang perlu diperbaiki diperbaiki yang sistemnya karena kita katakan antara yang halal dengan yang haram sedikit sekali. Dalam kasus multi jasa tadi, pembiayaan multi jasa tadi sedikit kan? Kalau umpamanya Anda sewa dulu, datang dulu ke rumah tadi, uh, datang seseorang nasabah kepada Anda, saya ingin sewa rumah tapi punya uang. Ah, udah sewa rumah atau belum? Oh, udah, batalkan dulu kontraknya. Kami yang kontrak dulu kalau Anda ingin. Udah datang kontrak kontrak. Lalu datang anda ke sana, Pak kami sewa rumahnya dari kami lembaga keuangan syariah A, B, atau C ingin menyewa ini. Berapa tahun? Setahun. Berapa harga? Sekian. Setelah itu Pak mana kuncinya ini Panggil nasabah tadi, telepon datang dia. Nih sekarang kami sudah sewa. Nih sewa dari kami dengan tidak tunai, ya dengan harga sekian lebih tinggi daripada anda nyewa tadi. Karena anda nyewa dengan tunai dan ini disewakan tidak tunai. Halal ini akhir. Seperti ijaratu al-ainil mu'ajjar dan jelaskan oleh mu'alif tadi. Tetapi oh, ah, Anda adanya udah ya, udah sini kwitansinya nih, ini uang 10 juta, nanti bayar per bulan 1 juta menjadi 12 juta. Ini riba. Karena tidak ada di sini syariatnya, tidak ada akad di sini. Maka dibutuhkan adalah syariat di sini dan dibutuhkan orang-orang yang mengertikan syariat Allah Subhanahu wa taala baik yang bekerjanya, pembuat undang-undangnya, pembuat peraturannya dan pembuat fatwanya tidak mengerti syariat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kaum muslimin yang menjadi pasar ya juga jangan terlalu mudah untuk dibodoh-bodohi. Pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan ini menggunakan syariah. Tidak mau kita maksa dia untuk mengucap kalau enggak cabut kata syariahnya. Kalau tidak mau kembali kepada syariah. Yang merupakan di sana ada rujukan kita Allah dan Rasul dan akal dan ijma' dan kias serta banyak akwal para fuqaha yang bisa dijadikan Eh, takhrij untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Maka saya nasihatkan, ya, karena ini merupakan dibuat dan diusulkan oleh para ulama semenjak tahun 1975 dibikin uh, semenjak IDB berdiri, ya, dan Bank Islam Dubai diberlakukan dan bank-bank Islam di dunia. Ini adalah solusi untuk keluar dari riba sistem riba yang dibuat oleh orang-orang kufar, ya, karena sistem ini dibuat berdasarkan syariah, kita harus mempertahankan syariah dan memperjuangkannya. Bila anda di sini memang memperjuangkan syariah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari karir, bukan mencari rezeki saja. Rezeki di mana dapat ya? Tidak mesti anda harus di bank, di pegawai. Bahkan rezeki jadi pegawai di bank tersebut tidak terlalu besar. Lebih besar kalau anda rezeki mengais rezeki di bumi Allah yang luas ini. Banyak yang bisa anda lakukan lebih besar gajinya dari situ. Tapi selain anda dapatkan rezeki ada Anda lakukan adalah memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala selain mendapatkan rezeki dalam bentuk uang juga mendapatkan rezeki pahala dari Allah Jalla fi'ala. Maka ambil dan bersikap. Ambil tersebut pekerjaannya dan ambil sikap. Mana yang halal lakukan, mana yang tidak walaupun diperintahkan oleh pimpinan cabang oleh pimpinan direktur umum Anda untuk melakukan jangan lakukan bila tidak menurut sesuai syariat. Mau dipecat rezeki Allah bukan di sana saja. Baik, saya jazakallah khair dan demikian uh, Beberapa pendengar yang bertanya terkait dengan hal ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita menerapkan syariat Dan kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mohon penjelasan dengan uang tips Dan salah satu pendengar kita memberikan contoh Ketika dia menservis kendaraannya dan telah dijelaskan atau diberikan kwitansi biaya servisnya maka terkadang pemilik kendaraan memberikan uang tips kepada uh, seorang yang menunaikan apa servisnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Sekal khair. Uh, pertanyaannya kurang jelas. Mungkin bisa saya rincikan begini. Hmm. Kalau umpamanya uh, pemilik usaha jasa servis ini dia sendiri ya. ya. Lalu dia mengatakan, "Berapa jasa servisnya, Pak?" 50 ribu atau 100 ribu ya udah saya kasih 120 halal kalau dia sendiri pemilik jasa servisnya kalau dia sebagai pekerja yang dia diupah oleh uh, perusahaan atau uh, usaha servis tadi nah. dia orang gajian ada atau tidak ada masuk barang tetap gaji sekian kan dia bekerja tidak bekerja gaji sekian ya maka bila dia menerima tips dari pengguna jasa servisnya dia dia yang servis maka tips ini bukan haknya dia lagi dia sudah digaji untuk seluruh kerjanya kerja tidak kerja pun dia tidak ada barang masuk order masuk tetap dia bekerja tetap dia dapat terima gaji maksud saya maka dia terima tips ini bukan uang dia lagi adalah uang yang menggaji dia itu perusahaan kembalikan kepada usulan tadi tolak kalau dia nggak mau ya udah ini halal kok halal ambil berikan kepada pemilik usaha. Begitu juga kalau Anda di warung jaga amanah. Jika toko, Anda kasih uang tips, ini uang bukan uang Anda, uang yang yang me, uh, pekerjakan Anda. Berikan kepada dia. Kalau misalnya ya udah ambil lah, kalau tips cuma sekian mah, cuma 5 ribu, 10 ribu ambil. Ya. Kalau dia benar, sudah diikhlas, kalau dia ambil. Berarti nanti kalau dapat tips lagi 5 ribu, 10 ribu, ambil. Tapi di atas itu sampaikan lagi sehingga tahu anda huruf kebiasaan mana yang dibolehkan atau yang tidak oleh milik usaha tadi kalau tidak tidak halal bagi anda ini dan ini termasuk juga tips yang lagi diramaikan deh. <laughs> di mana apa kau uh, mendapatkan tips dari uh, warga dari rakyat yang untuk dia kan sudah digaji dia sudah digaji oleh lembaga negara tersebut ya. dia mengatakan di luar kerja di luar kerja apa ini kan kerja anda ini di luar jam kerja ya tapi kan pekerjaan anda kerjaan Anda, walaupun di luar jam kerja, tapi kerjaan Anda. Bisa Anda luar jam kerja tersebut tidak memakai surat-surat dari kantor tadi? Hah? Bisa membuat atau tidak? Tidak. tidak. Kalau Anda katakan ini luar jam kerja, berarti seluruh tanggalkan ad administrasi Anda dari sana jangan, jangan pakai kertas kertas kantor datang sendiri dengan dengan pakai bisa tulis dengan tulisan kertas biasa dan bukan kertas kantor. Dengan kertas pribadi. Dan yang jelas Anda adalah sebagai pegawai. Saya. Maka ini tidak boleh. Dan ini termasuk tips dan misuah hmm. Ya. Bagi orang yang memberikannya, Ustaz. Bagi yang memberikan roshi, Memberikan namakan dengan roshi, itu orang yang memberi tips yang dilaknat dari Rasulullah SAW juga. Baik, Ustaz Jazakallah hmm. khair. Demikian dan kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Herman di Kalimantan. Bagaimana hukum pernikahan kami apabila dana untuk mahar dan untuk mengadakan acara pernikahan kami berasal dari uang tabungan waktu saya bekerja di bank konvensional dan saya sudah berhenti bekerja di sana sebelum menikah dan orang tua saya tidak mampu untuk membantu biaya pernikahan saya sedangkan eh, seorang muslim diajarkan untuk menyegerakan pernikahan apabila umur sudah mencukupi bagaimana saudara? Tidak ada. <laughs> Alhamdulillah menikah dan tenang, hei. tenang anda lagi baru menikah tenang dan bersabar. Permasalahannya adalah dahulu sebelum Anda mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Nah. Ya. Anda lakukan itu. Kemudian dapat upah imbalan dari jasa yang haram ini. Kita menjelaskan bahwa persyaratan akad ijarah kan ijarah ini bahwa amalnya adalah amal yang halal, bukan amal yang diharamkan amalan anda yang diharamkan maka hasil dari ijarah ini upahnya adalah hal yang haram tapi sekarang anda sudah bertobat dan sudah keluar semua yang haram ini tentu harus dikeluarkan dari pertobatan anda kecuali kalau dikeluarkan seluruh, seluruh ini kan akan dikeluarkan dikeluarkan kepada kemana kepada siapa disalurkan kepada fakir miskin kalau dikeluarkan semuanya anda menjadi fakir miskin orang tua tidak mampu anda juga tidak mampu nah, berarti anda juga berhak status Anda sama dengan fakir miskin juga. Dan apalagi kondisi Anda sebagai orang yang akan menikah. Oh, ini miskin banget ini. <laughs> Kalau dalam bahasa Arab, dia miskin nanti ya. Miskin maksudnya itu orang yang masih bujangan, yang belum menikah itu miskin banget, betul. Ya, miskin banget. Tidak punya uang, tidak punya istri, <laughs> nggak punya, nggak punya semuanya. Maka ini orang miskin banget. Ya, boleh dia mengambil karena dia miskin, boleh dia mengambil seukuran kebutuhan minimal dia yaitu seperti untuk mahar untuk biaya walimah pernikahan dengan harga yang standar ya kemudian untuk biaya setahun ke depan ya berapa karena ini seratus miskin miskin dapat zakat seperti itu kan ya, kalau ada zakat ajukan zakat kalau tidak ini harta haram boleh tangan anda sisanya masih ada sisa umpamanya uh, sisa dari gaji dari tersebut umpamanya sampai 100 juta kebutuhannya semuanya cuma sekitar 60 nah. 40 juta berikan kepada miskin miskin yang lain berarti status Anda bukan miskin lagi yang 40 juta tidak halal. Baik. Jazakallah eh, Demikian akhir semoga dimudahkan dalam mencari rezeki-rezeki yang halal dan kami berikan kesempatan berikutnya via telepon masih ada waktu sisa ada satu Baik. atau dua pertanyaan Baik, eh, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya pernah memberikan hutang pada adik di kampung 2 juta Ustaz lalu diberi jaminan surat tanah oleh adiknya dan sudah lama hutangnya belum dibayar. Kemudian ketika ditanyakan surat tanahnya, maka buat ibu saya saja apakah ini halal Ustaz? Maksudnya anak menghadiahkan kepada ibunya ya? Uh, ya ibunya memberikan hutang kepada anaknya sebesar 2, juta, juta dan diberikan lalu, jaminan surat tanah oleh anak tersebut. Ya, lalu kata anak ini untuk ibu saja. Nah. Ya, halal alhamdulillah. Baik. Demikian ibu Hutangnya tidak Anam. Utangnya tetap 2 juta, kecuali dia mengatakan ya udah saya jual tanah ini, sisanya dari penjualan tanah itu untuk ibu. Pokoknya dia mengatakan ini tanah saya jual 1 juta. 5 juta utang lunas, eh 2 juta utang lunas. Nah, 5 juta lagi hadiah untuk ibu. Kalau ibunya setuju, iya. Kalau tidak dia hanya sekedar ini untuk ibu saja, Hadi. utang tetap 2 juta. Yes. <laughs> Iya. kecuali ada jual beli di situ tuh kan hmm. antara uang hutangnya dengan harga sebagian tanahnya wabillahi taufik tapi langsung menyerahkan tanah tanpa yeah. dijual terlebih dahulu tidak masalah. Eh, gitu? Tidak masalah. Ya, wallah taala alam ini mungkin maksud si anak ini sekalian hutang lunas tapi sampaikan. Oh, ya. Bu ini hutang lunas ya ini tanah buat semua beribu. Kalau mengatakan iya, ya berarti sebagian berhutang, sebagian hadiah. InsyaAllah Demikian Ibu Rosi di Mataram Barakallahu fi. Kami angkat kembali uh, via telepon Silahkan Halo Silahkan Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Uh, saya Junia dari Bima. Silakan Pak. Uh, eh, saya menanyakan hukum. Uh, hukumnya gimana kalau misalkan menerima gaji dari bank bukan bank syariah? Uh, Bapak bekerja bukan di lembaga ini kan? Bukan. Hanya gaji tertransfer melalui bukan bank syariah gitu kan Pak ya? Kenapa? gaji bapak. Bapak bekerja di lembaga yang lain kan, tetapi gaji diterima melalui rekening di bank non syariah, begitu kan? Hmm. Ya, tay. eh, Bapak, itu saja pertanyaannya. Uh, boleh satu lagi? Silakan. Uh, kalau misalkan uh, ada teman dia bekerja di bank, tapi bukan bank syariah, hukumnya bagaimana itu sih? A apa yang kedua ini? Uh, ada teman bekerja di bank. Ada kawan? Bank syariah. Bank syariah um, bukan bank syariah. Uh, bukan bank syariah ya? Iya. yang ditanyakan Pak? Hukum iya. pekerjaan gajinya gitu maksudnya iya. Pak ya? Baik. Iya. Ya, kalau khair Pak. Barakallah fik. Iya. Silakan saat. Iya Pertama, persyaratan akad ijarah, kita bekerja menjadi ajir, menjadi orang upahan di sebuah uh, perusahaan atau apa individu dan lainnya ijarah bila mahal ijarahnya objek ijarahnya adalah sesuatu yang halal halal kita menerima gajinya tapi bila kemudian pemberi gaji ini perusahaan ini mewajibkan dan memaksakan kita untuk membuka rekening di bank konvensional dia mengatakan gaji anda itu hanya bisa anda terima melalui bank konvensional untuk memudahkan pembukuan dan lain-lain lah tujuannya ya kalau dia mengatakan sama sekali kamu tidak bisa untuk mendapatkannya kecuali dengan demikian maka ini rukhsah diberikan keringanan fatwa dari banyak para ulama dan terlanjutnya ada imam fatwa akan boleh dan ini jelas karena ada darurat mana daruratnya hilang harta anda anda sudah bekerja satu bulan hilang harta anda bila anda tidak buka rekening walaupun ketika membuat akad rekening ini akad rekening ini di sini kita yang bukanya kan ada akad riba di dalam uh, form formnya atau formulirnya bahwa akan diberikan bunga kepada Anda. Bunga ini kan riba. Dan Anda menyetujuinya, berarti Anda menyetujui riba. Belum lagi dapat riba, Anda sudah berdosa menyetujui riba. Sebetulnya tidak boleh, tetapi darurat. Kala, karena kalau tidak anda buka rekening, hilang uang anda. Darurat darurat itu khams lima hal yang penting. Ya bila diantaranya din, adnafs nafs al Bila harta anda akan hilang, darurat betul boleh ini dilakukan. Tapi darurat itu qadar biqadariha. Darurat tersebut di uh, ukur sedaruratnya. Ketika sudah dibuka rekening, tadi Anda sudah berusaha untuk tidak pakai rekening masyarakat, tadi nggak bisa. Kalau kata dia, oh bisa boleh, tapi dikenakan cas, dia potong silahkan, cas empat ribu atau lima ribu, ya, dia transfer. Kalau tidak dimatakan sama sekali Anda tidak dapatkan ini uang Anda kecuali dengan buka ini buka, tapi ketika uang masuk ambil biarkan saldo minimal ya untuk daruratnya sudah selesai. Dan yang kedua sih. Yang kedua bekerja di bank konvensional uh, telah kita katakan jelaskan sebelumnya bahwa akad syarat dari akad rukun adalah akad ijarah dan mahal ijarah adalah uh, jasanya yang halal. Bekerja di lembaga konvensional lembaga riba, Anda tentu akan menjadi katibur riba penulis akad riba, penulis bunga, penulis transaksinya, hmm. ya, pembuat sistemnya. Hmm. Ya. Maka la'ana Rasulullah akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi sawa. Jabir mengatakan dari Imam Muslim bahwa dilaknat orang yang memakan riba. Ya. itu komisaris-komisaris di bank tersebut, pemilik-pemilik sahamnya. Pemukilahu dan memberi makan riba yang eh, ini adalah para nasabahnya para nasabah yang meminjam dana di sini kemudian membayarkan bunga atau ribanya Dilanat. Wakati bahu dan yang menulisnya para pegawai yang menulis yang terlibat dalam akad ini mereka dilanat. maka penulisan akadnya pekerjaannya adalah akad yang diharamkan maka tidak halal dia mendapatkan uang dari bekerja di sini ya, tidak bekerja tidak halal dia mendapatkan uang bekerja di sini hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya heran bukan memang di negara Indonesia saja negara muslim yang lain ya kita muslim tapi masih mau melakukan akan-akan yang dilakukan dengan riba dan takut dengan rezeki Allah orang-orang kafir saja di masa jahiliyah wala in sa'altuhum ma yalzukukum fis samawati wal ardi yaquluna Allah jika engkau tanyakan kepada mereka yang Muhammad kepada orang-orang kafir jahiliyah tersebut. Siapa yang memberikan kalian rezeki? Fasayakulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. ya. Kita muslim, takut rezeki kita keluar dari lembaga ini entah kemana. Allah mustahil. Baik, jazakallah khair atas nasihat dan jawabannya Ustaz Dan ini menjadi jawaban jadi dari beberapa pertanyaan Pesan singkat terkait dengan pertanyaan yang sama Dan ini merupakan pertanyaan akhir pada kajian kita di kesempatan pagi ini Sebagai kesimpulan mungkin silakan Ustaz Iya jadi kesimpulan dari penutup dari akad ijarah ini bahwa yang dijelaskan yang penting tadi kita jelaskan boleh menyewakan barang yang telah disewa tapi dengan persyaratan eh, dimiliki dahulu hmm. diterima dulu jasanya kemudian baru disewakan ya e, dan ini salah satu apa akad yang bisa dijadikan sebagai akad untuk investasi pengembangan e, dana Anda dan anda tapi bila menulis adalah syari bila tidak dia berubah menjadi riba Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal dan menjauhkan kita dari yang diharamkannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.